السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala salawat beserta salam Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membacakan pembahasan sedikit dari pembahasan yang ada di dalam kitab Min Ahwalin Nas Ba'dal Maut keadaan atau di antara keadaan-keadaan manusia setelah kematian baik di alam barzah ataupun di hari akhir dan khususnya yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang keadaan para pelaku maksiat setelah kematian. Bagaimana keadaan pelaku-pelaku maksiat setelah mereka meninggal dunia? Kaum muslimin rahmatullah, Maksiat adalah merupakan salah satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin apabila ada di antara hamba-hambanya yang telah Dia ciptakan kemudian dia berikan nikmat sekian banyak akan tapi tidak pandai untuk bersyukur dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya atau meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berikan segala macam bentuk kenikmatan kepada mereka sehingga tidak satu pun kenikmatan yang mereka dapatkan, yang mereka lalui, yang mereka nikmati di permukaan bumi ini melainkan adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mereka berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala murka ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat wahai kaum muslimin memiliki pengaruh-pengaruh negatif yang sangat banyak di dalam kehidupan seorang muslim baik secara individu ataupun bermasyarakat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, sungguhnya seorang hamba apabila telah berbuat dosa maka Allah Subhanahu wa taala akan torehkan di dalam hatinya atau di hatinya nuktatun sauda sebuah torehan tinta hitam sehingga akhirnya ia menggelap tidak mau menerima sampai hitam dan tidak mau menerima yang hak maksiat adalah merupakan salah satu sebab turunnya balak Adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita baca sirah para umat-umat terdahulu, sejarah umat-umat terdahulu ataupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan dapatkan betapa banyak umat-umat atau manusia yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala balikkan kampung mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian bawah menjadi di atas. Waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bagian atas ke bawah dan yang bawah ke atas dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena maksiat yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala turunkan angin yang deras, keras, kering sehingga menghanguskan penduduk sebuah kampung sehingga seolah-olah mereka seperti pohon-pohon yang telah ditebang kemudian kering sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Al-Haqqah atau Al-Qalam begitu juga umat-umat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, azab mereka karena perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Maksiat wahai kaum muslimin adalah merupakan salah satu sebab Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang? Di dalam sebuah hadis yang dimuat oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ata aghbar." Yamuddu yadayhi ila as-sama' يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له Kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Badan kumuh pakaian lusuh, fisik lesu. Dalam keadaan-keadaan seperti itu ia butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah." Ia minta apa yang ia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paman haram wa mashrabuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram sementara pakaian yang dia pakai berasal dari harta yang haram makanan yang dia makan berasal dari harta yang haram minuman yang ia minum berasal dari harta yang haram dia diberi makan dari sumber yang haram ini adalah merupakan salah satu bentuk maksiat yaitu makan memakai harta-harta yang haram Fa'anna yustajabalah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Banyak dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat. Baik untuk pelakunya atau untuk kehidupan bermasyarakat. Maka sebagai seorang muslim sudah semestinya lah kita untuk selalu bermuhasabah me mengevaluasi diri melihat-lihat diri kita kembali atau selalu mengintrospeksi diri sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian sahabat kalau tidak salah Umar bin Khattab hasibu qabla an tuhasabu introspeksilah diri kalian hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari akhir apa sebabnya kenapa kita wajib harus mengintrospeksi diri bermuhasabah karena tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari maksiat tersebut. Tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari perbuatan-perbuatan dosa. Siapapun dia. Bahkan para sahabat mengatakan tidak ada di antara kami yang berani menjamin dirinya bahwasanya dirinya selamat dari perbuatan nifak. Atau tidak ada di antara kami yang berani menjamin mentazkiah dirinya melainkan orang-orang munafik. Seluruh kita pernah berbuat maksiat. Seluruh kita pernah berbuat dosa Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Kullu bani Adam khata. Seluruh bani Adam khata. Sering berbuat salah. Sering berbuat dosa. Sering berbuat maksiat. Akan tapi wahai kaum muslimin, orang yang tercela adalah orang yang tidak mau mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah, sehingga kembali kepada jalan yang hak ketika ia teringat bahwasanya ia tengah berada di atas jalan yang salah. Di antara cara-cara yang bermanfaat, cara-cara yang berguna untuk mengintrospeksi diri agar kita selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa adalah dengan cara mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk para pelaku dosa tersebut. Di antara cara-cara yang sangat bermanfaat untuk memuhasabah diri, mengintrospeksi diri adalah dengan cara mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan, siapkan untuk para pelaku-pelaku maksiat atau dosa tersebut. Sehingga ketika kita tahu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam bentuk ancaman, siksaan, azab dan kita tahu bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Kita juga berusaha untuk membentengi keluarga kita dari segala macam bentuk maksiat. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika diwafatkan wafat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa riwayat yang dinukil oleh pengarang kitab tentang keadaan para pelaku-pelaku maksiat setelah kematian. Azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapatkan akibat perbuatan-perbuatan maksiat mereka tersebut. Mudah-mudahan ini akan dapat menjadi pengingat bagi kita atau peringatan bagi kita ketika kita ingin berbuat maksiat tersebut sehingga tidak jadi melangkahkan kaki kita ke arah maksiat tersebut. Dalam pembahasan ini pengarang kitab menyebutkan riwayat-riwayat tersebut berdasarkan maksiat atau disusun berdasarkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya. Yang pertama yaitu meninggalkan salat atau meremehkan salat bermalas malasan di dalam melaksanakan salat kaum muslimin rahimakumullah meninggalkan salat adalah merupakan salah satu maksiat yang sangat besar dan bahkan di dalam sebuah riwayat Sebahagian sahabat mengatakan tidak ada ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kami pandang apabila ditinggalkan hukumnya kufur, melainkan salat. Meninggalkan salat adalah merupakan perbuatan dosa maksiat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena posisinya yang sangat tinggi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan itu setelah syahadat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala am. Islam dibangun di atas lima perkara. Setelah menyebutkan syahadat di pertama kalinya, yang keduanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan adalah salat. Islam dibangun di atas lima perkara yang keduanya adalah merupakan adalah salat. Makanya meninggalkan salat adalah merupakan salah satu upaya untuk merusak rukun Islam. Untuk merusak rukun Islam yang ada pada diri seseorang. Oleh karenanya tidak heran kita kalau seandainya sebahagian sahabat mengeluarkan kata-kata seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak ada amalan-amalan yang kami pandang pada masa kami apabila ditinggalkan hukumnya kufur selain salat. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, al ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salat. Pembeda antara kita perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir yang membedakan antara kita dengan orang-orang kufar adalah as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, dinukil oleh pengarang kita dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya dan mimpi Rasulullah Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar Beliau berkata, "Wa inna ataina ala rajulin muttaji' wa idza akhar qa'imun 'alaihi bi sahra wa idza huwa yahwi bi sahrati li ra'sihi fayuslagu ra'suhu fayatadahdah al-hajaru ha fayatba'u al-hajar fayakhudhuhu فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعلت به المرة الأولى وجاء في تفسيره أنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama seorang malaikat atau malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring. Sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring tersebut. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Batu tersebut memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar tersebut ia lakukan kembali apa yang telah lakukan telah ia lakukan pada pertama kalinya begitu terus dilakukan berulang-ulang Ketika ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran. Kemudian tidur meninggalkan salat salat wajib Wayanam anis salatil maktubah tidur meninggalkan salat-salat wajib Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun Celakalah bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai di dalam sholatnya. Ada satu hal yang perlu kita ketahui dari tafsiran ayat ini sebagai yang mana sebagaimana yang dinukil oleh pengarang kita dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, maksud dari maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai terhadap salat-salatnya. Artinya baik lalai untuk melaksanakannya di awal-awal waktu sehingga ia selalu menunda-nundanya atau lalai untuk melaksanakannya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi maksud lalai di dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat tersebut pada waktu uh, melaksanakan sholat-sholat tersebut di luar waktunya akan tapi termasuk dalam kategori sahur di dalam ayat ini sebagaimana yang dinukil oleh pengarang kitab dari al hafiz Ibnu Katsir yaitu dengan menunda-nundanya dari awal waktunya selalu menunda-nundanya dari awal waktunya sehingga selalu melaksanakannya di akhir waktu atau melaksanakannya tidak sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan termasuk juga di dalam kategori tahun lalai yaitu tidak memiliki upaya untuk khusyuk di dalam salat. Seluruh apa yang disebutkan tadi termasuk di dalam kata-kata sahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menegakkan salat sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksiat yang kedua atau pelaku maksiat yang kedua yang ingin disebutkan oleh pengarang kitab dalam pembahasan ini yaitu orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Zakat adalah merupakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam kepada hamba-hambanya dan bahkan ia juga termasuk dari bahagian rukun-rukun Islam. Sebagaimana yang, dalam, yang disebutkan di dalam hadis tadi. Bunyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat. Wa ita'iz zakat. Itu menunaikan zakat. Dia adalah merupakan bahagian dari rukun Islam. Dia adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yang sangat banyak. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu an bertekad untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat pada masa kepemimpinannya pada masa khilafahnya ketika beliau menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sebahagian kaum muslimin murtad dan sebahagian lagi enggan untuk membayar zakat. Kesemuanya Abu Bakar berniat untuk memerangi mereka. Apa sebabnya? Kenapa Abu Bakar radhiyallahu an berencana untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat? Kalau bukan karena zakat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mana Islam dalam pandangan Abu Bakar radhiyallahu an, dan itulah kenyataannya. Meninggalkan zakat atau tidak menunaikan zakat bagi orang-orang yang telah mampu untuk mengeluarkannya adalah merupakan salah satu bahagian dari maksiat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengancam orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Artinya dan orang-orang yang menimbun-nimbun emas dan perak kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah yaitu membayar zakatnya karena kata-kata zakat kadang-kadang diungkapkan dalam bentuk yunfiqun dan kadang-kadang menggunakan kata-kata sadaqah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat yang menceritakan tentang asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata-kata yang dipakai di situ adalah as innama as sadaqatu lil fuqara. Bukan az-zakat. Kenapa? Uh, ini menunjukkan bahwasanya kata-kata zakat kadang-kadang diungkapkan dengan menggunakan lafaz nafkah dan kadang-kadang menggunakan lafaz sedekah. Dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim. Maka beritakan kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam di saat mereka dibakar, dipanggang di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kemudian disetrikalah bagian muka mereka, samping mereka, punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, Hada lian putikum. Inilah yang kalian timbun-timbun dulu untuk diri kalian. Inilah akibatnya. Fadhuqu ma kuntum teknizun. Maka rasakanlah akibat apa yang telah kalian lakukan yaitu menimbun-nimbun harta tidak mengeluarkan zakatnya. Ayat ini menceritakan bagaimana pedihnya, bagaimana beratnya siksaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, untuk membayar zakat hartanya. Harta adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kaya rayanya kita, maka ingatlah bahwasanya harta tersebut mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah merupakan titipan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada kita. Ia memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Itulah yang dikenal dengan zakat. Apabila itu tidak ditunaikan, maka azablah yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang enggan untuk mengeluarkannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang azab orang-orang yang enggan untuk membayar zakat mereka akan didatangi seekor makhluk dalam rupa ular yang sangat besar kemudian melilit tubuhnya kemudian melilit tubuhnya kemudian dia berkata saya adalah hartamu saya adalah simpananmu. Apa yang telah engkau timbun-timbun dulu di masa hidupmu di dunia. Kemudian ia membacakan ayat wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah. min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum dan janganlah orang-orang yang bakhil untuk mengeluarkan zakat dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Janganlah mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu baik untuk mereka, bermanfaat untuk mereka, akan menambah kekayaannya, tidak akan mengurangi hartanya. Janganlah ia mengira seperti itu. Bal huwa syarrul lahum. Akan tapi sebaliknya yang demikian itu sangat buruk baginya. Bagaimana tidak buruk harta yang ia timbun-timbun tersebut di hari kiamat akan menjadi malapetaka baginya. Pelaku maksiat yang ketiga yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan-keadaan mereka setelah kematian yaitu orang-orang yang memakan harta riba orang-orang yang memakan harta riba. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Riba adalah merupakan salah satu perbuatan jahat, salah satu perbuatan maksiat, salah satu perbuatan keji yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jahat karena ia adalah merupakan salah satu bentuk dan tenir yang mempersulit masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat lemah yang tidak memiliki kesanggupan, kemudian berusaha untuk meminjam dan diberikan beban-beban yang mereka tidak sanggup. Karena hakikat riba adalah tambahan. Hakikat riba adalah tambahan yang terjadi pada harta. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Azabu bidzab wal fidbatu bil fitba. Kemudian beliau sebutkan beberapa harta-harta riba yang lain. Setelah itu beliau katakan mislan bimislin, dan biyadin. Kalau seandainya ingin dipinjam, sebanyak apa dipinjam maka sebegitu pula semestinya dikembalikan tanpa ada tambahan tambahan itulah yang dimaksud dengan riba bagaimana tidak jahat karena ia sangat menyulitkan bagi orang-orang lemah bagi orang-orang yang memiliki hajat ketika mereka ingin mengembalikan Riba adalah merupakan salah satu perbuatan keji. Bagaimana tidak keji? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya seseorang yang makan harta riba dan ia mengetahui dosa riba tersebut, maka dosanya lebih berat daripada berzina dengan orang tuanya 30-an kali berzina dengan orang tuanya. Tiga puluhan kali itu lebih ringan daripada dosa riba. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Wasallam. Ia adalah merupakan perbuatan keji yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba adalah merupakan perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang betapa dibencinya perbuatan riba ini di dalam Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladzina yakuluna riba La yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbakuhu syaitanu minal masjid Orang-orang yang makan harta riba tidak akan dibangkitkan di hari akhir melainkan seperti orang-orang yang kesurupan yang dimasuki yang dirasuki oleh setan. Ketika menjelaskan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang riba, Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya para pelaku riba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir dengan perut buncit yang membuncit sampai sekitar rumah. Di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub lanjutan atau salah satu bahagian dari hadis yang tadi telah kita bacakan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatina ala nahrin." Hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithl dam. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sampai di dekat sebuah sungai Kata perawi itu Samur bin Jundub, kalau tidak salah, seingat saya, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan. Kalau tidak salah, Rasulullah SAW menceritakan tentang sungai tersebut, Ahmar mitlud merah seperti darah. Wa idza fil nahri rajulun sabiqun yasbah. Tahu-tahu di sungai tersebut ada seorang yang berenang. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama indahu hijarah katsirah. Sementara di tepi sungai ada orang yang tengah berdiri dan padanya ada bebatuan-bebatuan yang sangat banyak. Yang mengumpulkan batu-batu yang sangat banyak. Wa idza dzalika as-sabihu yasbah ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi jama'a indahu ijarah fayaghfiru fahu fayalqamahu hajara fayulqimuhu hajara fayanṭaliq yasbah thumma yarji' ilayhi كلما رجع إليه فغرفاه فألقمه حجرا وذكر في تفسيره أنه آكل الربا Tiba-tiba atau ternyata di tepi sungai itu ada seorang yang tengah berdiri mengumpulkan bebatuan dan tatkala orang yang berenang tersebut berusaha untuk berenang sampai ke tepian, orang tadi memasukkan bebatuan tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian melemparkannya kembali ke tengah sungai. Sehingga orang tersebut selalu berupaya untuk menepi dan setiap kali ia sampai di tepian maka bebatuan pun dimuatkan ke dalam mulutnya kemudian dilemparkan ke tengah sungai itu. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa itu, apa dosa-dosa orang tersebut, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang dulunya di masa-masa hidupnya di dunia memakan harta riba. Kaum muslimin rahimakumullah. Betapa beratnya siksaan, azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang memakan harta riba. Betapa pedihnya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memakan harta riba. Akan tetapi kenapa sangat sedikit sekali kaum muslimin yang tergugah hatinya sehingga sulit kebanyakan di antara mereka untuk berlepas diri dari muamalah ribawiyahnya. Sedikit sekali di antara mereka yang sanggup untuk berlepas diri dari muamalah ribawiyahnya. Padahal betapa dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk orang-orang yang makan harta riba. Maka sebagai seorang muslim yang cinta kepada agamanya, cinta kepada dirinya, sudah semestinya lah kita untuk menjaga diri kita dari berbagai macam maksiat termasuk di antaranya muamalah ribawiyah. Praktek-praktek riba yang sangat Allah Subhanahu wa taala murkai, yang sangat Allah Subhanahu wa taala benci. Ingatlah wahai kaum muslimin, tanpa bermuamalah dengan cara-cara ribawiyah, insya Allah yakinlah bahwasanya kita akan bisa hidup dengan nikmat, dengan nyaman, Ingatlah bahwa tanpa bermuamalah dengan cara-cara ribawiyah ini kita akan bisa hidup dengan cara nyaman dan bahkan itulah caranya kita bisa hidup dengan nyaman. Maka suatu hal yang sangat mengharukan ketika kita mendengar sebahagian kaum muslimin atau muslimat yang ketika tahu bahaya riba ini dengan serta merta ia berusaha untuk berlepas diri dari praktek-praktek tersebut. Tanpa ada penyesalan pada dirinya. Seorang saudara kita yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia sehingga dia tahu betapa bahayanya praktek-praktek riba tersebut, ia bercerita, "Alhamdulillah, sekarang saya sudah berusaha, sudah bisa untuk berlepas diri dari harta-harta tersebut." Meskipun saya hidup dalam keadaan yang sangat-sangat minim sekarang Ustaz. Mungkin itulah cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri saya dan harta-harta saya dari harta-harta riba ini. Sehingga yang dulunya ia memiliki tempat yang mewah, tempat usaha yang mewah, kendaraan yang mewah, sekarang berubah akan tapi tanpa ada penyesalan sedikit pun. Tanpa ketenangan di dalam kehidupannya, beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin ala akhwat juga diceritakan ketika tahu bahwasanya praktek-praktek ini tempat kerjanya tersebut adalah merupakan tempat ribawiyah bahkan lumbung riba tidak ada satu muamalah pun yang lepas dari muamalah ribawiyah di situ dengan serta merta ia tinggalkan tempat tersebut tanpa ada penyesalan sedikit pun padahal ia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dalam masalah jabatan. Suatu berita yang sangat membanggakan sekaligus mengharukan ketika kita mendengar ada sebagian kaum muslimin atau muslimat yang memiliki sikap-sikap, sifat-sifat seperti itu ketika mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tapi sangat disayangkan ketika ada sebahagian kaum muslimin yang sudah tahu bahwasanya ini adalah muamalah ribawiyah. Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak ada keinginan di dalam hatinya sedikit pun untuk berlepas diri dari praktek tersebut atau mencari-cari sila, tentunya karena kelemahan iman kita atau imannya sehingga mengatakan saya belum sanggup untuk berlepas diri dari praktek-praktek tersebut atau kalau seandainya kita tidak begini takkan bisa hidup payah hidup inilah caranya kita hidup pada masa-masa sekarang sungguh ini adalah merupakan perkataan orang-orang yang lemah imannya, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bukan dengan dosa kita akan bisa hidup tenang, akan, akan tapi sebaliknya, justru dengan meninggalkan dosa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, dengan itulah kita akan tenang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, riba Sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah merupakan salah satu perbuatan dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba adalah merupakan salah satu perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Maka berupayalah, berusahalah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhi maksiat-maksiat Termasuk diantaranya riba, muamalah ribawiyah. Ini keadaan pelaku maksiat yang ketiga yang disebutkan oleh sekarang kita di dalam pembahasan ini. Uh, kita cukupkan sekian dulu dan insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat isya.